Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang diambil dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaihi. Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan apa sekarang ini? Penyebutan tentang siapa? Tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita lewati, kita kemarin ngambil sudah berapa yang kita ambil kemarin? Yang kita ambil kemarin barakallahu fiik delapan. 8 Nah, masih ada istri yang lainnya. Faham belum? Delapan istri sudah kita ambil penyebutannya. Pertama Khadijah bintu Khuwailid. Kedua Saudah bintu Zam'ah. Ketiga Aisyah bintu Abi Bakrin. Keempat Hafsah bintu Umar Khattab radhiyallahu Kelima Ummu Salamah, Hindun bi Abi bin Abi Umayyah, Hindun bintu Abi Umayyah. Paham ya? Nah, kemudian keenam siapa? Zainab bintu Jahshin. Kemudian ketujuh siapa? Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar al Mustalikiyah, Faham ya? Kemudian kedelapan Safiyah bintu Huyai. Naam, bin Akhtab al-Israiliyah al-Haruniyah al-Nadriyah al-Khaybariyah. Sudah kita lewati ya pembahasannya. Sekarang yang ke sembilan, Perhatian Bapak yang ke sembilan. Wa fi hadis tanah qila fil lati qablaha. Pada tahun ini Naam. Sebutkan tahun ini, sebutkan atasnya itu tahun yang kembali ke tahun yang sebelumnya yang sudah kita baca kemarin. Naam pada tahun meninggalnya Sofiyah bintu Huyai disebutkan di atas itu tahun berapa itu? E, eh, 36 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 50 Hijriah. Ewa. Pada tahun ini ada juga mengatakan nah pada tahun sebelumnya itu sana sitin maksudnya itu meninggalnya dari Nah, barakallahu fi tahun tersebut ada yang mengatakan enam sitten wa ada yang mengatakan yang lainnya. Nah, kita lihat sini. Pada tahun tersebut di tahun 6 Hijriah, tazawwaja min Ummi Habibah ismuhu ismuha Ramlah bintu Abi Sufyan. Nah, ini diantara istrinya juga pada tahun ini di tahun 6 Hijriah Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan putrinya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan itu? Siapa Abu Sufyan Irsyad? Sakhar bin Harb. Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Jadi Abu Sufyan punya putri namanya Romlah, eh, Ummu Habibah. Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah, nam bintu Abu Sufyan. Namanya Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abi Syams al-Umayyah. Nam Abu Sufyan ma'ruf ya. Khatabaha alaihi Amr Ibn Umayyah Ad-Damri wa kana bil Habasyah. Nah, waktu itu na barakallahu fikum ya sebelumnya sebelum menikah dengan Rasulullah SAW pernah nah eh, yang menjadi suaminya adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri. Waktu itu berada di Habasyah di Ethiopia. Wa dzalika hina tuwfiya anha zawjuha. Waktu itu na'am barakallahu fik Na'am sebelumnya atau sebelum Rasulullah SAW karena ini lewat perantara ya, lewat perantara waktu itu yang melamarkan adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri yang melamarkan Naam Ummu Habibah tersebut. Semula suaminya adalah Abdul Ubaidullah bin Jahshin. Nah, ketika meninggal suaminya itu Ubaidullah bin Jahshin, nah kemudian Amr bin Umayyah Ad-Damri melamarkannya untuk Rasulullah SAW. Fawaliya akdaha minhu Khalid bin Sa'id bin As. Ini yang jadi namu wali untuk apa? Untuk melaksanakan akadnya. Wakil An-Najasyi ada juga mengatakan Najasyi An-Najasyi ini penguasa di Habasyah. Namanya siapa Najasyi ini? Antum? Ayo, Najasyi, ma'ruf. Raja Najasyi. Siapa namanya? Ayo. Siapa? Ashamah. Yang jelas ya namanya Ashamah. Nah, itu namanya Najasyi namanya Ashamah. Naam. Ada juga yang mengatakan Najasyi. Was awal yang sahih yang pertama yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As tadi. Walakin amharaha Najasyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 400 dinar tapi yang apa yang ngasih mahar untuk wanita tadi itu agar menjadi istri Rasulullah SAW yang ngasih mahar siapa? Najasyi. Eh, Najasyi memberikan mahar nah, untuk Rasulullah SAW maksudnya apa? Nah barakallahu fik eh, maharnya Rasulullah SAW nanggung Najasyi. Berapa? Arba'miyah dinar, 400 dinar. Wajahazaha, kemudian mempersiapkannya wa arsala biha ilaihi. Na'am barakallahu fiik eh, Kemudian apa? Mulailah diutus eh, di dikirim nam kepadanya. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya waktu itu yang memberikan maharnya Raja Najasyi. Nah, dengan 400 dinar tadi itu. Ikhwani fi din azan jazakumullah barakallahu fikum. Setelah itu wa tuwfiyat Ummu Habibah, meninggallah Ummu Habibah radhiyallahu anha sana arba'in wa arba'in, yaitu pada tahun arba'in wa arba'in, yaitu 44 Hijriah. Fi qalahu Abu Ubaid. Seperti apa yang diungkapkan Abu Ubaid al-Mu'arrikh atau seorang perawi dalam hadis, wa qala Abu Bakar bin Abi Khaisamah sana tis'in wa khamsin. Memang kalau masalah tahun-tahun ini banyak khilaf biasanya kalau dalam masalah e, sejarah itu biasanya. Paham ya? Kemarin apalagi banyak yang khilaf sebut al-qala al-waqidi, qala al-waqidi. Itu menunjukkan ada apa? Ada khilaf situ. Nah, khilaf mengenai tahun-tahunnya ya, tahun meninggal tahun berapa. Di sini sebutkan wa qala Abu Bakar ibn Abi Khaisamah wa khamsin. Nah, ada yang mengatakan tahun 59 qabla akhiha Muawiyah di sana. Ya, sebelum meninggal nomor nah, setahun sebelum meninggalnya saudaranya itu Muawiyah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Setahun sebelum meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, nah meninggallah Ummu Habibah ini. Yang ke-10, summa tazawwaja fi Dzulqa'dah min hadis sanah Maimunah bintal al-Harith al hilaniyah Ke 10 ini ya. Kemudian nah pada bulan Dzulqa'dah min hadis sanah pada pada tahun ini, tahun berapa tadi? 6 Hijriah ya menikahlah Rasulullah SAW nam dengan Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Wa matat Sarif nama tempat ini. Kemudian meninggallah di suatu tempat namanya Sarif tadi itu. Haitsu bana biha Rasulullah SAW wasallam min umratil qada, yaitu ketika Rasulullah membangun rumah tangganya eh, ketika apa? Eh, sepulangnya dari umratul qada. Karena awal mulanya ada umrah Al-Hudaybiyah, dicegat, ditahan, jangan. Sekarang nggak boleh umrah, kalau umroh umrah tahun depan katanya. Tahun depan baru boleh umrah, itu pun syaratnya apa? Nah, kalau fi nggak boleh lebih dari tiga harian itu. Dengan apa? Dengan kesepakatan Hudaybiyah. Akhirnya setelah setelah tahun depan namanya umratul qada. Umratul qada. Naam. wakana kana mautuha sana 51. Waktu itu meninggalnya pada tahun 51. Wakil sana sanasin ada enam. Wakil sitkin wasitkin ada yang mengatakan tahun 63 ada yang mengatakan tahun 66. Wasallah 'alaiha ibnu uhtiha yang waktu itu yang menyolatkannya adalah adalah anak saudarinya itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fa haula tis'u ba'da Khadijah allawati ja'a sahihain annahu sallallahu alaihi mata anhunna. Artinya apa? Sembilan tersebut, ingat-ingat sembilan tadi, kenapa kok bilang sembilan kecuali Khadijah? Nah, maka mereka sembilan tadi itu setelah Khadijah. Rasulullah menikahnya setelah Khadijah karena di masa hidupnya Khadijah Rasulullah enggak nikah dengan dengan perempuan lain. Paham ya? Rasulullah mulai menikah dengan e, barakallahu fiik e, dengan ummahatul mukminin yang lainnya kapan itu? Setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid. Ketika masa hidupnya Khadijah bintu Khuwailid masa satu kok. Khadijah bintu Khuwailid. Naam. Semuanya ada dalam sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dalam kondisi apa? Meninggalkan para istri tadi itu. Adapun Khadijah binti Khuwailid diperistri Rasulullah SAW dalam kondisi sendirian ketika masih hidup. Paham ya? Setelah meninggal baru Rasulullah menikah dengan dengan apa ummatul mukminin yang lainnya. Yang terakhir barakallahu fiik perhatikan waqad kana lahu minas sarari isnatan. Waktu itu Rasulullah punya sarari itu tawanan-tawanan Paham ya? Nah, di antaranya dua tawanan atau dikenal dua budak. Paham ya? Karena pendapat yang sahih Mari Al-Qibtiyah, memang ada khilaf nih. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Abdul Mubaz menyatakan bahwasanya nah Maryah bintu Syam'un Al-Qibtiyah itu tidak masuk dalam ummahatul muminin. Tapi yang masuknya dalam apa? Dalam budak yang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW oleh Raja Mesir waktu itu. Nah, Raja Iskandariah Raja Mesir memberikan hadiah yaitu eh, barakallahu fiik raja siapa namanya Al-Muqawqis Al-Muqawqis itu memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW Maria Al-Qibtiyah dan juga Shirin paham ya Naam ada juga yang lainnya itu diantaranya kita lihat dulu sini dua nah barakallahu fiikum tawanan yang jadi budak tadi itu Siapa itu? Maryah bintu Sam'un al-Qibtiyah, ummu Ibrahim, ibunya Ibrahim. Paham ya? Naam. Waladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu putranya Rasulullah sallallahu Ibrahim meninggal dalam kondisi masih kecil kan? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Wa inna bi firaaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya aku atau kami berpisah dengan wahai Ibrahim sangat sedih. Jalan sini. Naam ahdaha lahu al-Muqawqis, sahibu Iskandariyah wa Mesir. Yang waktu itu siapa yang memberikan hadiah? Nah, budak wanita tadi kepada Rasulullah SAW, yaitu Raja Al-Muqawqis, yaitu Raja Iskandariah dan Mesir waktu itu, Al-Muqawqis. Wa ma'aha ukhtuha waktu itu dikasihnya bukan satu tok, bersama saudarinya yaitu Shirin. Paham ya? Shirin. Eh, nah, pakai shin ya. Eh, kalau Shirin itu biasanya laki-laki ya. Nah, Muhammad bin Sirin, kalau Shirin wa khafiyun yuqalu ma'bur. Dan juga ada dihadiahkan juga na'am barakallahu fiik eh khafiyun. Ana sudah mencoba mengecek khafiyun itu na'am barakallahu fiik budak laki-laki tua tapi. Paham ya? Na'am syekhun kabir khafiyun syekhun kabir. Itu orang tua. Na'am dikenal dengan ma'bur. Paham ya? Itu juga yang termasuk yang dikasihkan. Wa baghlah yuqalu laha duldul. Paham ya? Na'am duldul namanya. Eh, namanya duldul, adul dul Eh, baglah, baglah itu ma'rufnya baglah itu ya bentuk eh, kata dari baglun. namanya Itu baglah. Eh, baglah itu berarti nam perkawinan antara apa, Bang? Bagel. Perkawinan antara apa, Bang? Kalau dia jantan. Eh, intinya perkawinan antara kuda dengan keledai itu ya. Nah, barakallahu fiik itu ya. Naam. Namanya duldul. Namanya duldul. Namanya apa? Hafir? Eh? Eh, bukan duldul, duldul. Eh, duldul namanya. Kita lihat sini. Fa wahaba sallallahu syirin ila Hasan bin Sabit. Masya Allah. Nah, tadi kan dua. Eh? Maria Al-Qibtiyah dengan Syirin. Nah, Syirin ini sama Rasulullah dihadiahkan, diberikan oleh Hasan bin Sabit. Nah, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu na'am kemudian barakallahu fik fa waladat lahu Abdurrahman kemudian lahirlah dari Nah barakallahu fikum Hasan bin Sabit tersebut Abdurrahman. Wa tuwfiyat Maria fi Muharram sana Naam sita asyrata dan Maria al kiptiyah ini meninggal pada bulan Muharram tahun sita asyrata yaitu tahun 16 hijriyah. Fakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yahsyurun nas li janazatiha bi nafsihi. Waktu itu Umar Khattab anhu mengumpulkan manusia dengan sendirinya. Paham ya? Untuk apa? Untuk jenazahnya. Jenazah siapa? Maria Al-Qibtiyah. Wa shalla 'alaiha wa dufina bil Baqi' radhiyallahu anha. Kemudian disolati dan dimakamkan di Baqi', ma'ruf ya. Makbarah Baqi' itu makbarah para sahabat yang ada di Madinah. Anas yang kedua, tadi kan Anas sebutkan ada dua budak tadi ya. Enam, pertama Maril Qibtiyah, yang kedua Raihanah. Fa Raihanah bintu Amrin Wakilah bintu Zaid, Raihanah bintu Amrin ada yang mengatakan bintu Zaid. Istafaha min Bani Quraidah. Waktu itu Rasulullah memilihnya dari Bani Quraidah, dari orang-orang Yahud. Nah, muatasar tasarra Waktu itu dijadikan apa? Dijadikan tawanan. Nah, wa inna innahu tazawwaja. Ada yang mengatakan Rasulullah menikahinya. Berarti kalau Rasulullah menikahinya otomatis apa? Jadi ummahatul mukminin gitu ya. Ini ada khilaf di sini. Nah, tapi kalau yang 10 tadi setelah selesai dah. Yang 10 tadi Selesai itu ummahatul mukminin 10 tadi. Yang dua ini ada khilaf. Naam. Wakilah bal tasarrabiha. Ada yang mengatakan bahkan ditawan, bukan dinikahi. Jadi budak itu maksudnya ya. Summa a'taqaha falahiqat bi ahliya. Kemudian dibebaskan, dimerdekakan, kemudian apa? Naam Raihanah bintu Amr ikut dengan keluarganya. Dari pandangan Bani Quraidah. Kesimpulannya yang sepakat 10. Yang dua perselisihkan. Paham ya? Nah, yang dua diperselisihkan tapi yang dikuatkan oleh Al-Imam Nukathir dan juga yang lainnya masuk dalam kategori apa? Budak dua tadi itu. dia Dihadiahkan untuk Rasulullah SAW. Nah, adapun mengenai mantan budaknya Rasulullah SAW eh, yang beliau beliau merdekakan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang Rasulullah SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin.